Yang ke-27. Ba'a mah kota saya ibu banyak. Nah. Menyimak. <laughs> Kalau you terasa banyak istighfar lah. Banyak istighfar lah. Baik, uh, selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan nomor 27 tidak melayani suami dan tidak melayani anak-anak. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Suaminya di rumah, pakaian suaminya entah bagaimana, sehingga suaminya asik ke laundry saja atau mencuci pakaiannya sendiri. Ah, suaminya asik masak sendiri atau asal pulang beli, beli nasi bungkus terus. Di rumahnya selalu tidak ada, <laughs> ya kan? Apalagi zaman sekarang, kadai baserak di Madinah prinsipnya daripada balanjo dan abi wakatu. Piti banyak lo keluar. Padahal suaminya sudah berpesan, dek aku tidak suka makanan di luar. Aku suka masakan dari tanganmu. Nggak usah yang keren-keren, cukup sambalado dan sayur jadi itu. Buen telur ada cie atau telur atau sapi kan ringan tuh tuah. Tapi yang istri selalu membiarkan suaminya dilayani oleh orang lain, oleh toko, oleh warung, oleh kedai segala macamnya. Allah ini satu, yang kedua, pakaian suaminya juga begitu. Maaf Bu, ini memang bukan kewajiban istri, bukan. Perlu saya sampaikan kepada kaum laki-laki, mudah-mudahan ada mendengarkan ceramah ini juga, bukan kewajiban istri mencucikan pakaian suami. Bukan kewajiban istri memasakkan makanan untuk sua, suami. Bukan kewajiban istri untuk mendidik anak. Ya, bukan kewajiban istri untuk memberikan penjagaan terhadap rumah ya bukan kewajibannya tetapi boleh dia melakukan itu dan kalau dia melakukannya maka itu adalah sedekah darinya untuk suaminya gitu loh Bu kewajiban suami sebenarnya menyediakan makan untuk istri istimewa loh Bu dalam Islam suami yang harusnya menyediakan makanan untuk istri kalau nggak bisa dimasakkan siapkan makanan jadi dan ini nggak dipakai-pakai di budaya timur, betul tidak? Kewajiban suami sebenarnya memastikan istrinya dah makan duluan sebelum dia makan. Hah? Ya. Ini, ini untuk saya katakan, kewajiban suami sebenarnya mencari nafkah, bukan kewajiban istri. Kewajiban suami sebenarnya mendidik anak, bukan kewajiban is, istri. Kewajiban suami sebenarnya mengurus rumah, ada eh, loteng yang rusak, ada rumah yang retak, ada dinding yang bocor, eh, apa? Pokoknya ada yang tidak baik di rumah itu bahkan kotor rumah, bukan kewajiban istri sebenarnya. Kalau istri mau bantu berarti ini adalah istri yang salehah, istri yang pemurah, yang murah hati, murah tangan, ya. Dia bersedekah membantu suaminya. Jadi kalau berantakan rumah sebenarnya suami tidak layak marah karena itu memang bukan kewajiban istri. Cuma saja lebih baiklah cari istri yang bisa meringankan pekerjaan suami daripada dia menjadi pekerjaan tambahan bagi suami. Di luarnya pone, di di rumahnya aja lu balik. Eh, kalau ambo disuruh milih, ambo pilih bini yang bisa menolong ambo dan meringankan ambo. Walaupun itu bukan kewajibannya, ya kan? Itu sebenarnya tidak salah juga sih. Tapi kewajiban suami kalau begitu sediakan pembantu rumah tangga. Zaman sekarang sulit cari pembantu. Ini jadi masalah lagi. Dari dulu mungkin karena rumah kami kecil tidak ada yang tertarik untuk jadi pembantu di rumah kami. Ya, padahal istri-istri saya dalam hukum agama wajib bagi saya mencarikan pembantu di rumah tangga. Kita berusaha keras mencari kan? Nggak ada yang mau. Karena rumah kami kecil. Kalau masalah gaji, Ambo sanggup bertanding dengan orang-orang kaya menggajinya. Tapi tidak ada yang orang cilik rumah kami ketik, kurang bansai kau Ya kan? Susah kami cari pembantu, Bu. Sampai sekarang susah. Ya. Padahal kewajiban saya carikan pembantu supaya istri menjadi ringan kerjanya. Supaya istri itu nggak banyak kerja di rumah. Capek gawe orang orang rumah gini, Bu. Kenapa? Banyak yang mau diurusnya di rumah. Anak dan tujuh orang. Mana orang anak ini. Hah? Tuh, umur 29 tahun lampe anak kan? Lampe anak. Lah patutnya diringankan karajonyo, Bu dicerahkan pembantu, tapi payah mencarinya. Itu yang di luar tuh ada dua orang anak bujang di tangannya tuh. Ah, ah tuh, ah. tahu tanggung paniknya rebung kadang malam petanggang semacamnya. Anak bujang lah namanya. Sekali damam damam keduanya. Tiuk sebantai kudu abriknya Memang perlu sekali pembantu itu. Ini kewajiban suami. Lah suami nolong di rumah kan nggak mungkin. Maka datanglah pembantu. Sekali lagi sulit. Kalau begitu jangan ngomel kalau rumah tidak rapi kepada istri karena harusnya suami yang merapikan ru rumah. <clears throat> Itu bukan kewajiban suami. Apalagi anaknya kecil-kecil. Kalau anaknya lah kadang-kadang tidak rapi rumah mungkin agak ngedomel suami oke okay lah. Kok anak ketek-ketek bu? Anak ketek-ketek kok ibu lah lebih paham daripada saya. ya. Anak ketek-ketek laki-laki lo lai. Kasado di kancah. Kasado di seraan. Kok uh, orang rumah hamba Bunda Sulaiman mau mi Sulaimannya? Hah? Ah, itu kan itu contoh itu. Umi Sulaiman, Bu, punya lemari. Lemari itu tu mucaliak basera pakaian tu dek si Abdullah. Dibongkarnya tadi, Bu. Tak Umi mi seketek disusun balik bongkar balik apa tahu Umi Sulaiman Bapak Sanda? kita pergi ke pasar yuk temenin ngapain kita beli lemari dah lemari yang bisa dikunci, yang kuncinya tinggi. <laughs> Kalau yang di bawah itu bu kuncinya lah pandai anakku buka bu. Saya sudah dibuka dikusainya saudaranya. Bara kadang ruangan tuh kan serak dari jongko juang. Hebat anak-anakku bu. Jadi kalau wak lihat orang rumah wak kurui. <laughs> Bukan berarti awak indak magia makan orang rumah. Lalu kurang, istirahatnya kurang. Iya <laughs> bu ya. Indah lo pati wak ke orang rumah doh. Ha. Tujuh anak uh, oh, beliau ke buah. Kan lain nak kapuk ada kan? Pandai mengurus istri kamu. Kurih. Ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita. Walaupun tidak wajib, alangkah baiknya menjadi seorang istri yang pemurah tangannya membantu sua, suami gitu ya Bu ya. Sudah? Habis? Cukup. Tidak ada pertanyaan? Maka kita sudah sampai di sini. Mari kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته